Dan kita masih melanjutkan kisah peristiwa perang Badar yang dihikayatkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu taala dalam kitabnya ini. Dan telah kita sebutkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Dan Allah jalla wa ala menurunkan seribu dari bala tentaranya. Dari kalangan para malaikat yang memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Sehingga para sahabat tatkala di antara mereka ada yang hendak menebas seorang dari musyrikin maka dia telah terjatuh terlebih dahulu ditebas oleh malaikat lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala uh, memberi kemenangan kepada kaum muslimin sehingga mereka membunuh kurang lebih 70 orang dari kalangan orang-orang musyrik dan 70 orang yang lainnya menjadi tawanan kaum muslimin Dan termasuk di antara yang terbunuh dari pihak orang-orang musyrik adalah tokoh-tokoh mereka. Para pembesar-pembesar kaum Quraisy. Di antaranya adalah Abu Jahal. Demikian pula Umayyah bin Khalaf. Demikian pula Uthbah dan Shaybah keduanya anak Rabi'ah. Demikian pula Al-Walid bin Uthbah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyeret mayat-mayat mereka ke sumur galian yang terdapat di Badar tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat-kalimat yang menjelekkan mereka yang membuat mereka itu uh, hina dan rendah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bisa ashiratun Nabi kuntum li nabiyikum seburuk-buruk keluarga Nabi adalah kalian terhadap Nabi kalian kadzabtumuni wa saddaqani nas kalian mendustakan aku sementara manusia yang lain mereka membenarkan aku wa khadaltumuni wa an nas kalian enggan untuk memberikan pertolongan kepadaku sementara manusia yang lain mereka memberikan pertolongan kepadaku wa akhrajtumuni wa awani nas dan kalian mengeluarkan aku dari kampung halamanku sementara manusia yang lain yakni dari kalangan ansar mereka memberikan perlindungan kepadaku inilah kalimat uh, di antara kalimat-kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada mayat-mayat orang-orang kafir ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعرصة ثلاثا kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pun tinggal di uh, Al-Arsah yakni Al-Arsah di daerah tersebut daerah Badar Naam di medan dekat dari pertempuran perang Badar selama tiga, tiga malam dan ini merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Qatadah bin Di'am as-Sadusi beliau mengatakan zakara lana Anas bin Malik an Abi Talhah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال Kata Qatadah rahimahullah Anas bin Malik menyebutkan kepada kami dari Abu Talha radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila mengalahkan satu kaum dalam pertempuran maka beliau tinggal di daerah tersebut selama tiga malam beliau tinggal di daerah tersebut selama tiga malam Para ulama menyebutkan hikmah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di daerah tersebut selama tiga malam. Di antara hikmahnya adalah liurihal anfus wadhahar ba'dal qital untuk beristirahat. Ya, agar kemudian eh, jiwa kembali menjadi segar, demikian pula kesehatan kembali menjadi bugar setelah mereka tersibukkan dengan peperangan, setelah mereka mengeluarkan tenaga mereka disebabkan karena mereka memerangi orang-orang kafir. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tinggal selama tiga malam di daerah Badar tersebut. Lalu berkata Al-Hafiz Imaduddin Ismail bin Umar Syahir bin Mikathir rahimahullahu taala, "Tsumma irtahala bil usara wal maghanim." Lalu kemudian uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali dengan membawa tawanan-tawanan dan membawa harta rampasan perang. Tawanan dan harta rampasan perang. Tawanan yang berjumlah kurang lebih 70 orang. Waqad ja'ala 'alaiha Abdullah ibn Ka'ab ibn Amr An-Najjari. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjuk Abdullah bin Ka'ab bin Amr An-Najjari untuk uh, mengatur atau yang bertanggung jawab dalam mengurusi para tawanan demikian pula harta rampasan perang tersebut. Wa anzalallahu fi ghazati Badrin surat al-Anfal. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Anfal yang menceritakan tentang peristiwa perang Badar. Oleh karena itu eh, disebutkan dari sebagian para sahabat di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menamakan atau menyebut suratul Anfal, beliau menyebutnya surah Badar. Suratul Anfal beliau menyebutnya surah Badar. Disebabkan karena suratul Anfal ini kandungannya itu menjelaskan dan menceritakan tentang kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kaum muslimin pada peristiwa perang Badar tersebut. Dan hari itu, hari terjadinya peristiwa perang Badar disebut oleh Allah Azza wa Jalla Yaumul Furqan. Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jama'an. Jadi hari Al-Furqan disebabkan karena hari itu nampaklah kebenaran pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kebenaran yang ada di pihak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya dan kebatilan yang ada di kalangan orang-orang kafir Quraisy. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قسم المغانم كما أمره الله تعالى maka tatkala tiba di daerah Safra ya tidak jauh dari Badar pada saat tiba di daerah Safra maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membagi harta rampasan perang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan uh, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya dari kalangan para nabi dan rasul sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam harta rampasan perang bagi mereka tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan dan tidak diperbolehkan seorang pun untuk mengambilnya. Oleh karena itu e, merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kekhususan umat ini di mana Allah Azza wa Jalla melihat kelemahan yang ada di kalangan umat ini maka Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan untuk memanfaatkan al-maghanim atau rampasan perang disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan lima hal. Yang kelima hal ini tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Di antara kelima hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, "Uhillat liyal maghanimu wa kanat lam tahilla li ahadin qabli." dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan itu e, tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amara bin Nadr ibn al-Harith faduribat 'unuquhu sabra. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uh, memerintahkan kepada para sahabat terhadap An-Nadhr Ibn Al-Harith. Fadhuribat unuquhu sabra. Lalu kemudian An-Nadhr Ibn Al-Harith ini pun dipenggal lehernya dalam keadaan sabran. Yang dimaksud sabran as-sabr huwa al-habs. As-sabr yakni ditahan ya. Disebutkan seseorang itu apabila dia dibunuh dalam keadaan sabran maksudnya dia dibunuh tanpa perlawanan. Dia dibunuh dalam keadaan dia ditawan dia dibunuh dalam keadaan dia ditahan, bukan dalam dalam peperangan, ya. Bukan dalam peperangan. Nah, maka ini disebut sabaran Setiap orang yang dibunuh dalam keadaan dia tidak mampu melakukan perlawanan, dalam keadaan dia diikat, dalam keadaan dia ditahan, lalu kemudian dibunuh, dieksekusi, dipenggal lehernya, maka ini disebut kutila sabran dia dibunuh dalam keadaan sabran. Ya, bukan yang dimaksud sabran di sini bersabar ya bukan yang dimaksud sabran uh, mahbusan uh, al-habs dalam keadaan dia ditahan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk membunuh memenggal leher An-Nadhr ibn al-Harith وذلك لكثرة fasadihi wa adahu Rasulullah صلى Alaihi wa ala alihi Wasallam. Hal ini disebabkan karena terlalu banyaknya kerusakan dan terlalu seringnya dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, An-Nadhr bin harith inilah yang uh, salah salah satu penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala inna syani'aka huwal abtar sesungguhnya yang membenci engkau wahai Muhammad dialah yang terpotong dialah yang akan celaka dialah yang akan hina yang dimaksud adalah An-Nadhr Ibnu harith An-Nadhar ibnu Al-Harith ini dia yang pernah mengatakan ma ahaditsu Muhammad illa asatirul awwalin bahwa uh, tidaklah ucapan perkataan-perkataan Muhammad itu yakni yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan ucapan-ucapannya adalah dongeng-dongeng belaka ya kisah-kisah orang-orang terdahulu yang itu merupakan dongeng yang tidak ada wujud kebenarannya ini perkataan Al Harith bin Nadhr yang menunjukkan kebencian yang sangat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk memenggal lehernya. Farathathu ukhtuhu. Lalu kemudian saudara perempuannya pun ya menghiburnya ini apa? Arritha ya mengucapkan kalimat-kalimat uh, yang menunjukkan kematian atau bersedih atas kematian kematian saudaranya yaitu An-Nadhr bin Al-Harith. Maka saudara perempuannya ini mengucapkan kalimat-kalimat kesedihan. Wa qila ibnatuhu. Ada yang mengatakan bahwa yang mengucapkan kalimat-kalimat kesedihan tersebut adalah anak perempuannya yang bernama Qutailah bi qasidatin masyhuratin dzakaraha Ibnu Hisham Ya, ini dengan kasih ada dalam bait-bait syair yang masyhur yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Yang inti dari yang terkandung di dalam bait-bait syair tersebut adalah mengungkapkan kesedihan atas kematian saudaranya An-Nadhr Ibnu Al-Harith. Falamma balagat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ma za'amu. Maka tatkala uh, eh, risa ini kalimat-kalimat yang menyedihkan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah mengatakan ketika itu, ya, menurut persangkaan mereka, "Lau sami'tuha qablu an qabla an aqtulahu lam aqtulhu." "Lau sami'tuha qabla an aqtulahu lam aqtulhu." Kalaulah seandainya aku mendengarkan bait-bait syair itu yang mengungkapkan kesedihan sebelum aku membunuh An-Nadhr bin Harith, niscaya saya tidak akan membunuh An-Nadhr bin Harith tersebut. Namun riwayat ini ya, yang menunjukkan e, bahwa Rasulullah mengatakan kalau seandainya aku sudah mendengarkan kalimat-kalimat itu sebelum aku membunuhnya, niscaya aku tidak membunuhnya. Ini e, disebutkan oleh Ibnu Hisham, namun e, beliau menyebutkannya tanpa sanad. Beliau menyebutkannya tanpa sanad. Oleh karena itu e, Al Hafidh Ibnu Kathir, rahimahullah taala di sini beliau mengisyaratkan lemahnya riwayat ini Ya, makanya beliau mengatakan qala fi mazamu. Nabi mengatakan menurut persangkaan mereka. Ini menunjukkan bahwa uh, beliau mengisyaratkan akan lemahnya lemahnya riwayat ini. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Walamma nazala irqadh dhubyah dan pada saat tiba di daerah Irqudzubiyah, Irqudzubiyah yakni nama tempat ya ada yang menyebutkan bahwa itu sebuah tempat yang ada di dekat daerah Ar-Rauha. Tatkala tiba di Urqur Rubiyah, uh, Urqur amara bi Uqbata ibni Abi Mu'aid faduribat unuquhu aidan sabra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat uh, untuk membawa Uqbah bin Abi Mu'aid lalu Uqbah pun dipenggal lehernya dalam keadaan sobra, yakni dalam keadaan dia ditawan, maka dia dipenggal lehernya. Sebabkan karena Ubah bin Abi Mu'aid ini juga kurang lebih sama seperti An-Nadhr ibn harith yang sangat keras sekali kebenciannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dialah orang yang yang diketahui dia pernah menaruh tahi unta uh, di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Nah, dalam keadaan Nabi alaihi salat wasallam mengerjakan salat. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Urwah bin Zubair beliau mengatakan aku bertanya kepada Abdullah bin Amr. Aku bertanya kepada Abdullah bin Amr an ashadd ma sana al-musyrikun bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang sesuatu yang paling keras yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Amr menjelaskan, "Ra'aitu Uqbah ibn Abi Mu'ayyib jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku melihat Uqbah bin Abi Mu'ayyib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam sedang salat. Fawada'a rida'ahu fi unuqihi. Maka ini Nabi sedang salat maka Uqbah meletakkan selendangnya di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khanaqahu bihi khanaqan syadidan lalu kemudian Uqbah mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cekikan yang sangat keras sekali ini sedang sholat ya lihat kurang ajarnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang sholat ya tentunya dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala konsentrasi dengan salatnya orang ini datang lalu kemudian meletakkan selendangnya di leher Nabi alaihi salatu wassalam lalu kemudian uh, mencekiknya dengan cekikan yang keras ya pada saat itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hatta anhu lalu kemudian Abu Bakarlah yang mendorong uh, Uqbah bin Abi Mu'aid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil Abu Bakar As-Siddiq mengatakan padanya, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa bil bayyinati rabbikum apakah kalian hendak membunuh seorang yang mengucapkan rabbi Allah Rabbku adalah Allah padahal sungguh telah datang kepada kalian bukti-bukti yang jelas yang datang dari Rabb kalian dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa uh, Uqbah bin Abi Mu'aid dibunuh dalam keadaan disalib. Ya, dibunuh dalam keadaan disalib. Sehingga jika riwayat ini benar maka Uqbah bin Abi Mu'aid orang pertama di dalam Islam yang disalib. Orang yang pertama di dalam Islam yang disalib. Wallahu taala alam bissawab. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسارة Lalu kemudian Rasulullah Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya bagaimana cara menyikapi para tawanan ini, tawanan yang begitu banyak. Mada yusna'u bihim? Mau diapakan mereka? Ya, mau diapakan mereka para tawanan ini? Fa asyara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bi an yuqtalu. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengisyaratkan sebaiknya mereka semua dibunuh saja. Semuanya dibunuh. Wa asyara Abu Bakar radhiyallahu anhu bil fida. Adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala mengisyaratkan agar mereka ditebus ya. Agar ada penebusan ya. Agar ada ada penebusan. Misalnya orang-orang yang ada dari kalangan kaum muslimin yang di pihak orang-orang musyrikin ditebus dengan orang-orang musyrikin yang ditawan oleh kaum muslimin. Maka di sini ada dua pendapat yang berbeda. Umar bin Khattab mengatakan mereka dibunuh. Abu Bakar Siddiq mengatakan mereka ditebus saja. Wahawi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakrin dan Rasulullah alaihi salatu wasallam uh, eh, lebih condong kepada apa yang menjadi pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fahallalahum lahum dzalik maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan hal itu, yakni penebusan, menebus eh, orang-orang uh, kafir, apakah dengan jumlah tertentu, ya ditebus dari dari pihak mereka. Nah, atau ada dari kalangan kaum muslim yang ditawan oleh orang-orang musyrik. Wa'ataballahu fi dzalika ba'dal mu'atabah. Dan ternyata Nabi sallallahu Alaihi eh, Wasallam memberi teguran ya memberi sedikit teguran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lebih memilih pendapat Abu Bakar Siddiq yaitu dengan tebusan, ya, bukan dengan memilih pendapat Umar bin Khattab bahwa mereka dibunuh saja semuanya. Fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan uh, teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Azza wa berfirman, "Ma kana linabiyyin ayyakuna lahu asra." hatta yuthqina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidaklah sepantasnya bagi seorang nabi ya memiliki tawanan-tawanan hatta yudkhina fil ard sampai kemudian uh, dia merendahkan yakni menjadikan orang-orang kafir itu benar-benar mereka kapok dalam menghadapi kaum muslimin menjadikan mereka itu benar-benar tidak berkutik, menjadikan mereka itu benar-benar tidak punya kekuatan sama sekali di muka bumi ini untuk melawan kaum muslimin. Ya. Apakah kalian menghendaki dunia sementara Allah Subhanahu wa taala menghendaki akhirah? Ayat ini disebutkan oleh Al-Hafiz Mukathir uh, eh, semacam teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang diinginkan pada masa-masa awal Islam agar orang-orang kafir itu benar-benar jerah sehingga mereka benar-benar takut kepada kaum muslimin. Ya. Kalau mereka hanya dibebaskan begitu saja dengan tebusan, ya, ini akan semakin memperbanyak jumlah orang-orang kafir. Nah, ini yang uh, uh, yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Akan tetapi kalau di masa-masa e, tersebut lebih pantas agar kemudian orang-orang kafir itu mereka dibunuh ya sebagai bentuk irhabul adu menakut-nakuti musuh, menakut-nakuti orang-orang kafir agar mereka hilang kekuatan, agar mereka hilang kekuatan. Ya. Adapun setelah uh, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kaum muslimin, memiliki kekuatan yang besar, jumlah kaum muslimin semakin banyak dan semakin kuat, maka diperbolehkan ya. Diperbolehkan apakah dengan cara uh, melepaskan begitu saja ataukah dengan cara tebusan Allah Azza wa Jal berfirman fa imma mannan ba'du wa imma fida'an. Apakah dengan cara melepaskan atau dengan cara tebusan? Ini diperbolehkan pada saat-saat ketika kaum muslimin telah memiliki kekuatan sehingga orang-orang kafir benar-benar mereka telah lemah untuk menghadapi kaum muslimin. Nah, disebutkan dalam riwayat Al Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Tatkala e, kaum muslimin mereka telah menawan para tawanan tersebut dalam peristiwa perang Badar, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, "Ma tarona fiha ulail usara?" Ya, kita melihat kedekatan Abu Bakar dan Umar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hal-hal yang penting seperti ini beliau hanya memanggil Abu Bakar dan Umar. Apa pendapat kalian berdua dalam menyikapi para tawanan ini? Abu Bakar As Siddiq mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, hum banul am wal ashirah." Mereka ini adalah anak-anak paman, mereka ini adalah kerabat-kerabat kita pula. Ara an ta'khudha minhum fidyah fatakunu lana quwwa 'alal kufar. Saya memandang kita tebus saja. Ya, tebus ya, apakah dengan harta ya atau dengan kaum muslimin kalau ada dari mereka di yakni ada pertukaran tawanan. Naam, sehingga kita menjadi kuat ya, memiliki kekuatan dari sisi materi demikian pula dari sisi fisik terhadap orang-orang kafir. Fa'asallahu yahdiyahum lil Islam. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka masuk ke dalam Islam. Maka Nabi bertanya kepada Umar, "Apa menurutmu ya Umar?" Kata Umar, "La wallah ya Rasulullah. Ma ara alladhi ra'a Abu Bakar." Aku tidak berpendapat seperti pendapatnya Abu Bakar. Walakinni ara an tumakkinna fanadrib a'naqahum. Subhanallah. Akan tetapi saya berpandangan engkau memberi kesempatan kepada kami, kami akan penggal leher-leher mereka. Kami akan penggal leher-leher mereka. Fanumakin aliyan min aqil fayadrib unuqah. Engkau beri kesempatan kepada Ali untuk memenggal lehernya Aqil, ya. Dan beri kesempatan pada fulan untuk memenggal ya lehernya si fulan. Fa adrib berikan kesempatan pada fulan ya, berikan kesempatan pada saya untuk memenggal si fulan yang itu juga dari uh, keluarga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lalu kata Umar fa inna haula a'immatul kufr wa sanadiduha mereka ini adalah para pembesar pembesar kekufuran mereka adalah tokoh-tokoh kekufuran lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih condong kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan tidak menoleh kepada pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keesokan harinya tiba-tiba eh, tatkala Umar bertemu dengan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq, keduanya sedang duduk dalam keadaan menangis. Keduanya sedang duduk dalam keadaan menangis. Maka Umar bertanya, wahai Rasulullah, akhbirni, beritakan kepadaku, min ayyi syai'in tabki anta wa sahib. Apa yang menyebabkan engkau menangis dan temanmu ini, yakni Abu Bakar? Mengapa kalian berdua menangis? Fa in wajadtu bukaan itu. Kalau memang ada sebabnya yang menyebabkan aku menangis, saya juga mau ikut menangis. Wa illam ajid bukaan itu tabakaitu ikumah. Namun kalau saya tidak merasakan bahwa ini yang mengharuskan saya menangis sehingga saya nggak bisa menangis, saya akan pura-pura menangis seperti menangisnya kalian berdua. Kata Umar radhiyallahu anhu. Saya akan memaksa diri saya untuk menangis seperti menangisnya kalian berdua. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Abki lilladzi 'arada 'alayya ashabuk min akhdhihim alfida." Ya. Aku menangis disebabkan karena apa yang ditawarkan kepadaku dari teman-temanmu di mana kita mengambil tebusan terhadap mereka orang-orang kafir. Naam, terhadap mereka orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala Al-Anfal ayat 69 fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba maka makanlah dari ghanimah yang kalian dapatkan dan itu adalah suatu yang halal yang baik untuk kalian wa qad rawa muslimun fi sahihihi an ibni abbas radhiyallahu anhuma tawilan fihi bayanu hadha kullih. Nah, dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini yang telah kita sebutkan tadi dari Ibnu Abbas, hadis yang panjang sekali yang menjelaskan tentang hal ini. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fida'ahum arba'amiyah arba'amiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tebusan 400 400 ya. 400 400. Disebutkan dalam As-Siratul Nabawiyah Al-Hafidz Ibnu Katsir dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, mengeluarkan tebusan untuk ahlul jahiliyah orang-orang kafir pada peristiwa perang Badar 400 ya Nah, dan ini yang paling rendah, ini yang paling rendah. Sebagian mereka ada yang membayar sampai 4000 dirham. Adapun 400 dirham ini adalah uh, tebusan yang yang paling rendah dibandingkan tebusan-tebusan yang lainnya. Waraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati muayyadan mudhaffaran mansura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah dalam keadaan beliau diberi kekuatan dan diberi kemenangan dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala qad a'la Allahu kalimatah di mana Allah telah meninggikan kalimatnya wa makkana lahu dan memberikan keteguhan kepadanya wa a'azza nasrahu dan memuliakan pertolongannya fa aslama hina idzin basyarun katsirun min al Madinah sehingga dengan sebab peristiwa perang Badar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin maka banyak sekali dari penduduk Madinah mereka masuk ke dalam Islam wa min thamma dakhala Abdullah bin Ubay bin Salul wa jama'atuhu al munafiqina fid din taqiyah dan karena sebab ini pula masuklah Abdullah bin Ubay bin Salul ke dalam Islam dan kelompoknya dari kalangan orang-orang munafikin namun mereka melakukannya taqiyah hanya karena takut jangan sampai mereka disakiti oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin jadi pada saat setelah terjadi peristiwa perang Badar itulah maka muncullah kelompok yang baru yang disebut sebagai orang-orang munafik orang-orang munafikin yang mereka menampakkan diri sebagai seorang muslim namun di dalam batinnya kekufuran. Mereka melakukan itu karena mengkhawatirkan e, kaum muslimin akan melakukan sesuatu terhadap mereka apabila mereka tetap berada di atas di atas kekafirannya. Nah, maka setelah itu turunlah sekian banyak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang adanya kelompok ini yaitu orang-orang munafikin yang ada di Madinah. Sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan Semoga memberi manfaat. Wa akhirul da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.